والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد ماشي باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقوله ومن يقنق من رحمة ربه إلا الضالون yang di sini menurut sebagian syurah pertama dari cucu beliau rahimahullah maksud dari Syekhul Islam memasukkan atau menyebutkan ayat-ayat ini dalam bab ini adalah untuk memberikan tanbih agar kita menggabungkan antara khauf dan raja antara khauf dan raja seperti yang diulas juga oleh Syekh Sa'di dalam keterangan beliau Nah dan tentu dua hal ini harus dalam keadaan ya menurut pendapat satu pendapat ini seimbang antara seorang hamba yang pada diri seorang hamba antara khauf dan rojaknya. Dan disebutkan oleh para ulama kita bahwa ketika menafsirkan ayat-ayat ini agar kita berhati-hati bahwa tidaklah Allah mengadab suatu kaum melainkan justru ketika mereka dalam keadaan puncak-puncak senangnya dalam keadaan mereka betul-betul dalam keadaan merasa tenang seperti dalam dua ayat di surat Al-A'raf itu ayat 99 dan ayat sebelumnya Afa'amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu tidak yani merasa aman? Apakah penduduk negeri itu merasa aman kalau tiba-tiba datang kepada mereka adat kami dalam keadaan mereka sedang tidur? Betapa jauhnya mereka dari rasa takut di negeri mereka penuh dengan rasa aman, tidak ada gangguan, tidak ada yakni serangan, merasakan aman. Bagaimana kalau sekiranya tiba-tiba dalam keadaan mereka lelap azab Allah datang? Atau ayat berikutnya. Afamin ahlul Qur'an an yatiyahum ba'suna dhuhan wa hum Dalam keadaan mereka punya maisha, dalam keadaan mereka sendiri enggak mikir tentang yang lain-lain, mikirnya apa? Mikir tentang menikmati penghasilan ataupun usaha yang sedang mereka mereka gelar. Tiba-tiba datang adab Allah baru senam, baru kerja, baru mau berangkat ke kantor atau baru mau berangkat ini buka usahanya disapu oleh adab Allah. Nah, nah itu diingatkan oleh mereka para ulama di kota. ada tidaklah Allah mengadab suatu kaum melainkan ketika mereka dalam keadaan senang, dalam keadaan mereka merasakan nikmatnya. Nah, seperti disebutkan Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Ketika mereka lupa nasu ma dzukkiru bih ketika mereka lupa dengan apa yang mereka diingatkan dengannya ayat-ayat Allah, adab Allah tentang hari kemudian, tentang aturan-aturan Allah, syariat-syariat Allah. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai' kami bukakan, kami bentangkan kepada mereka semua hal, segala sesuatu yang mereka inginkan. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Dan ketika mereka dalam keadaan farihu bima utu, merasa gembira dengan yang diberikan kepada mereka, apa yang datang kepada mereka. Akhadnahum baghtah akhadnahum baghtatan faidahum mublisun. Kami hukum mereka dengan tiba-tiba dan akhirnya mereka merasa putus asa. Nah. Bagaimana seharusnya? Yang seharusnya adalah mengumpulkan dua dua hal. Khauf dan raja. Allah memuji para walinya, terutama para anbiya orang-orang yang mereka itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan tentang mereka ulaika yusari'una fil khairat. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan, semua kebaikan wa yad'unana raghaban wa rahaba dan berdoa kepada kami doa ibadah doa masalah doa ibadah mereka menjadikan semua ibadah yang mereka lakukan itu dalam keadaan penuh harap kepada Allah juga dalam keadaan takut nah apalagi doa masalah takut tidak diterima permintaan mereka ditolak tidak didengarkan oleh Allah tidak dijawab permintaan-permintaan mereka, tidak diberikan apa yang mereka inginkan. Nah, wakan ulana khasyain dan mereka senantiasa tunduk kepada kami khusyuk. Ini para anbiya Allah. Para para nabi Allah. Dengan pula orang-orang yang saleh. Nah, yang Allah sebutkan di antara kisah mereka تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا Wamimma razaqnahum yunfiqun. Jauh lambung-lambung mereka dari tempat-tempat pembaringan mereka. Wa nar wa yad'u rabbahum khaufan wa tama'an. Dan mereka meminta kepada Rabb mereka dengan penuh harap. Dalam penuh harap, penuh rasa ambisi, tamak untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Warahaba dalam keadaan takut ditolak amal amalan mereka, permintaan mereka. Di antara hal yang paling penting juga untuk menguatkan itu semua adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya yang husna, sifat-sifatnya yang ulia yang itu Allah sebutkan Allah paparkan di dalam Al-Qur'an dan disebutkan pula oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah. Allah menyebutkan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Milik Allah kepunyaan Allah saja. Al asmaul husna maka berdoalah kamu kepadanya dengan nama-nama tersebut. Doa ibadah. Kamu jadikan setiap nama itu hadirkan di dalam hati kebesaran Allah yang terkandung di dalam sifat-sifat tersebut. Sifat-sifat azamah, bahwa Allah memiliki sifat membalas, menghukum. Nah, yang dikatakan syadidul mihal, syadidul iqab, al hisab, itu membuat seorang itu takut kepada Allah. Tapi ketika dia melihat nama-nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kedermawanan Allah, Rahman, Rahim, Rauf, Latif, itu menambah ambisinya, harapannya untuk mendapatkan ampunan Allah. Nah, di antara bentuk makar Allah, ini di antara bentuk orang yang merasa aman dari makar Allah itu seperti dinukil dari nah, Ismail bin Rafi' rahimahullah, al amri min makrillah iqamatul 'abdi 'ala dzan yatamanna 'ala Allahi al-maghfirah." dia berbuat dosa terus menerus dalam keadaan berangan itu dapatkan ampunan dari Allah. Mengharapkan Allah mengampuni dia. Dosanya jalan terus. Sirran wa alaniyatan. Tapi berharap Allah mengangan berangan-angan. Kalau misalnya berangan-angan kan lain dengan orang itu punya optimis. Punya ha? harapan. Ya tamanna kan berangan-angan ya pokoknya dia ya membayang-bayangkan saja bukannya buat dosa-dosa terus tapi ya, Allah kan Maha Pengampun. Ini yang sudah kita lewati dalam ad-da'wa Ini bukan bukan artinya orang itu punya husnudzon kepada Allah. Tapi ya teman, ya teman. Tertipu. Apalagi kalau disebutkan oleh para ulama, "Idza ra'aital" dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Idza ra'aitallahu, idza ra'aitallaha yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhib." fa innaha fa ma huwa istidraj. Idza ra'aita Allah yu'til 'abda ketika engkau melihat seorang Allah memberikan seorang hamba, memberi kita. Kita termasuk hamba dan Allah yang memberi. Allah yang memberi kita minat dunia, kesehatan, rezeki, anak, pasangan, kemudahan ilmu, rasa aman, ya kendaraan atau yang lainlah yang semua yang dunia ala ma'asihi dengan kemaksiatan yang kita lakukan kurangnya kita me menunaikan hak-hak Allah dan sesamanya maksiat itu semua yang menyelisihi Allah dan Rasul semua yang menyelisihi Allah dan Rasul itu ma'asi ismun itu do dosa. Nah, dalam keadaan seperti itu Allah berikan dunia kepadanya mayuhib apa yang dia sukai. Mudah dia mendapatkannya. Makan, minum. Fa innama huwa istidraj. Maka ketahuilah itu adalah istidraj. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum Ketika dia gembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, Ketika kita gembira dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, merasa bangga, seolah-olah tidak ada sesuatu di balik itu, seolah-olah bahkan yang lebih celaka lagi, merasa itu berarti Allah memuliakan dia. Akhadnahum baghtah faidahum mublisun. Karena ada orang-orang yang seperti itu. Allah menyebutkan fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا kata Allah ada orang yang mengira bahwa Allah mengujinya dengan memberikan kenikmatan kepada dia, dimuliakan dia oleh Allah. Berarti Allah memuliakan saya. Ketika disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengira bahwa menganggap bahwa Allah menghinakan dia. Kalla, tidak sekali-kali bukan demikian. Tidak semua yang aku orang yang enam yang aku berikan kepadanya harta itu orang yang mulia dalam pandanganku kata Allah. Tidak pula setiap orang yang dihalangi dia dari rezekinya dari dunia dia hina dalam pandanganku, tidak. ومن أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد Allah katakan demikian. Siapa yang ingin ajilah dunia, ajalna lahu fiha. kami segerakan untuk dia di dunia ini. Liman nasya. manasya, uliman liman nurid. Apa yang kami kendaki kepada orang yang kami kehendaki pula. Jadi orang itu mendapatkan sesuatu dalam urusan dunia ini bukan nah ukuran karena dia berhak, bukan karena dia mulia dalam pandangan Allah. Allah berikan dunia ini dalam riwayat walaupun itu dilemahkan oleh mereka para ulama, maknanya sahih. Allah berikan dunia ini kepada orang yang dia cintai dan orang yang tidak dia cintai. Tapi Allah tidak berikan agama kecuali orang kepada orang-orang yang Allah cintai. Allah pilihkan untuk mereka yang terbaik yang Allah ridhai untuk mereka. Nah, disebutkan di dalam ayat hadis-hadis ayat bahwa putus eh, nah, merasa aman dari makar Allah itu termasuk dosa dosa besar. Nah, merasa aman dalam keadaan serba kurang dalam menjalankan hak Allah terus merasa nikmat itu adalah karunia dari Allah sebagai pahala sebagai pahala ya man wasa'allahu fihi walam yara fihi nah, min makrillah falaysa lahu fala ra'ya lahu kama qala Al Hasan Al Basri menyebutkan seperti itu. Siapa yang Allah berikan kelapangan, dalam keadaan dia tidak melihat rencana Allah di balik itu la ra'yalahu. Nah, kita dalam makhluk yang serba kekurangan, jauh dari sempurna untuk memenuhi hak Allah. Maka kita sadari bahwa ini bukan kita artinya menghukumi bahwa ini apa, mesti tidak, tapi kita khawatir. Nah, makanya kita tumbuhkan dua dua hal ini, khauf dan raja. Khauf dan raja. والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم يرجعون mereka yang nah, membelanjakan apa yang diberikan kepada mereka dalam keadaan hati mereka takut bahwa mereka pasti akan kembali kepada Rabb mereka. Tahu mereka bahwa mereka akan kembalikan kepada Allah. Takut kalau apa yang mereka belanjakan atau yang mereka lakukan itu ditolak, tidak diterima oleh oleh Allah. Nah, dan ini yang selalu di, ditekankan oleh para ulama. Nah, kalau kita lihat perjalanan salafus saleh ini yang lebih dominan dalam diri mereka. Kekhawatiran. Walaupun optimis itu ada. Apa buktinya? Mereka terus ibadah, terus meminta, terus istiqamah di atas al-haq. Dalam keadaan itu cemas. Dipuji Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Berbahagialah engkau wahai Amirul Mukminin, engkau bersahabat dengan Rasulullah. Kemudian setelah Rasulullah wafat, engkau bersahabat dengan Abu Bakar dan membantu dalam keadaan masya Allah. Nah, hijrahmu adalah nah, kemenangan, Islammu adalah ya, Subhanallah. Ini puji-puji. Aku berharap seandainya aku bisa keluar dari dunia ini. La liya wa la alaya. Tidak bawa apa-apa. Tidak bawa apa-apa. Tidak, tidak ada bawa-bawa pahala atau bawa dosa. Padahal istananya sudah sudah ada di akhirat. Nah, nah itu <clears throat> berapa hal yang mungkin kita tambahkan di apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah dari beberapa dan dari para ulama yang menerangkan terutama dari cucu beliau ilmu apa kitab ini berantai di nah matanya dari beliau kemudian di ya tentu mungkin beliau juga mensyarah ya kepada anak cucunya dirangkum oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah al Syekh kemudian diringkas jadi itu Taisir Azizul Hamid kemudian diringkas lagi menjadi Fathul Majid nah, kemudian banyak syurah sampai ke tangan kita yang tidak mungkin ya artinya ini mungkin beliau nggak menganggapnya sebagai syarah tapi mendekatkan kita untuk memahami isi kitab Nah, makanya sebagian suara apa namanya judul menyebutkan syarah, ada yang dari yang lain menyebutkan Paulus di fi maqasid tauhid. Nah, yang seperti itu yang tentang tujuan-tujuan dari kitab kita tauhid. Nah. Baik, kemarin kita sudah lewat <clears throat> nah, terkait dengan bab ini kita ulangi sedikit. Qala Allah Bab qaulillahi ta'ala afa aminu makrallah. Maksud terjemah annahu yajibu 'alal 'abdi 'alal 'abdi kulluna 'abdullah. Wa in minkum illa apa? Naam. La ilaha illallah. Naam. Wa in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Semua yang ada di langit dan di bumi ini adalah hamba Allah. Datang kepada Allah sebagai hamba diatur oleh Allah, bukan ma'bud. Ya, kita bukan ma'bud, ma'bud kita cuma satu Allah Subhanahu wa taala. Yajibu al 'abdi an yakuna khaifan min Allah. Hendaknya dia senantiasa dalam keadaan takut kepada Allah. Rajian lahu, raghiban, rahiban. Berharap ada takut, ada raja, kemudian ada raghbah, ada rahbah. Nah, in nazara ila dunubihi, kalau dia melihat kepada dosa-dosanya. Taruhlah misalnya. Dia memang mungkin terjaga sejak kecilnya sampai dia balil usia 15, 16, 17 jauh dari dosa. Tapi namanya kita manusia penuh dengan kekurangan. Nah, ini yang kita nah, bukan kita menganggap kita berdosa dan jatuh dalam dosa besar atau dosa kecil, tapi kita dalam makhluk yang serba Kekurang mungkin tambah kita sadari dalam keadaan kita apa namanya nah menjalani hidup ada hal-hal yang ternyata kurang sempurna di dalam kita menunaikan hak Allah. Nah, tapi ini dipandang oleh mereka para ulama kita itu dianggap mungkin apa sebagai bagi mereka pribadi memang itu sebagai sebuah kesalahan. Sehingga apa? Nah, mereka ingat yang seperti ini kemudian wa'adlillahi betapa adilnya Allah, maha adilnya Allah wa syiddati iqabihi dan kerasnya hukuman Allah, khasyya rabbahu wa khafahu. Dia takut kepada Allah. Dan dia nah khasyya, itu dia akan kenal dia kepada Allah semakin gentar takut kepada Allah. Wa inna dara ila fadlihi al-am wal khas. Nah, ketika dia melihat karunia Allah yang umum yang dia rasakan dia lihat kepada orang tuanya, dia lihat kepada umat manusia yang lain, kepada binatang, kepada tumbuhan, alam sekitarnya, betapa besar karunia Allah kepada seluruh manusia, seluruh hamba Allah ini, makhluknya. Juga yang khusus yang yang dia rasakan. Nah, yang dia rasakan. Wa syamil. Juga ketika dia melihat betapa luasnya maaf Allah Subhanahu wa taala. Raja wa tama. Dia berharap dan tamak ambisi untuk mendapatkan lebih karunia tersebut. Karunia yang paling besar yang, dihadap, yang diharapkan oleh seorang hamba seharusnya apa? Nah, ampunan Allah dan rahmatnya. Nah, ketika dia melihat Allah maafkan dia, tidak dibongkar oleh Allah kesalahannya, masih dia dibimbing oleh Allah untuk taat datang. Nah, ya, kepada Allah. Itu dia mengharap lebih kepada Allah. Berharap tambah tambahan. Tidak berhenti sampai di situ. In wufiqa li ta'atin raja min rabbih tamamal ni'mah biqabuliha. Nah, ketika dia diberi taufik oleh Allah, dekat hatinya kepada ilmu, dekat hatinya kepada amal. Diberi taufik oleh Allah untuk taat kepada Allah, semakin dia antusias, semakin dia tamak untuk Allah tambahi nikmat itu, Allah beri taufik kepada yang lebih baik dan Allah terima amalan amalan tersebut. Nah. Wa khafa min radiha bi tafsirihi fi haqqiha. Dan dia khawatir, dia takut Allah menolaknya karena kekurangan dia di dalam memenuhi hak hak nikmat tersebut. Wa ini betul ia ya bi ma'siyatin. Sebaliknya ketika dia diuji oleh Allah dengan kemaksiatan. Raja min rabbihi qabula taubatihi wa mahwiha. Dia berharap kepada Allah untuk diterima taubatnya dan dihapuskan kesalahan-kesalahan tersebut. Wa khasyia dan dia khawatir Bisa babi dha'fi taubati wal iltifat lidzanbi an yu'aqaba 'alaiha. Khawatir dia dia merasa lemah, artinya enggak merasa yakin dengan taubatnya. Kenapa? Merasa dirinya kurang dan merasa dosa yang dia lakukan itu besar sudah sempurnakah taubatnya? Apalagi ketika dia melihat kepada dosa yang dia lakukan, dia khawatir Allah menghukum dia karena dosa tersebut. Entah itu mungkin dipersempit rezekinya atau dihalangi untuk mendapatkan taufik kepada yang lebih baik atau tidak didengar doa-doanya atau naudzubillah bagaimana dalam sebagian dosa Allah menyatakan melaknat. Nah, Rasulullah menyatakan laknat ini yang dia khawatir. Jangan mengira bahwa dia sudah melakukannya apa namanya mohon ampun kemudian mungkin masya Allah apa namanya istighfar setiap saat mungkin seratusan ratusan kali merasa cukup merasa taubatnya sudah diterima oleh Allah nah tidak tapi dia tetap bukan meragukan, tapi dia merasa enam, artinya khawatir. Walaupun dia tetap berharap Allah menerima tobatnya dan mengampuni dosanya, menghapuskan kesalahan kesalahannya, tidak memberikan hukuman. Kalau Allah menghukum, misalnya kata mereka, Syekhul Islam misalnya menyebutkan dosa yang dia lakukan ternyata di dunia dia dibongkar dosa tersebut waliyadzubillah maka di akhirat kemungkinan dia akan dibongkar lagi dosa dosa tersebut. Nah. Dan banyak caranya Allah memberikan hukuman. Nah. Ada yang mungkin halal yang kalau misalnya apa namanya Allah sayang kepada hambanya, Allah berikan hukuman-hukuman itu yang berupa musibah. Berupa musibah. Nah, yang kalau misalnya orang itu sadar kalau dia mengerti tentang keadaan dirinya dan dosa yang dia lakukan, musibah-musibah itu tidak sebanding dengan dosa dia. Tambah takut dia kepada Allah. Tambah besar syukurnya kepada Allah. Tambah tamaknya kepada Allah untuk mendapatkan ampunan. Tambah besar harapannya. Hmm, ya. Syukurnya kepada Allah. Alhamdulillah dapat cobaan seperti ini. Mungkin karena dosa saya. Alhamdulillah tidak sebanding dengan kesalahan yang dia lakukan. Nah, tambah syukurnya kepada Allah, tambah malu kepada Allah, tambah taat. Tambah taatnya kepada kepada Allah. Nah, tapi kalau sudah dia merasa eh, tobatnya diterima, dia sudah istighfar kepada Allah bahkan sudah dianggap dia selesai sholat selesai wudhu betul-betul sebagaimana dalam riwayat kemudian dia sholat dua rakaat nah merasa plong dia merasa seakan-akan lepas sudah karena dengan Allah kan menyatakan innal hasanat yudhibna sayyiat kalau dia berhenti sampai di situ nah khawatir dia akan tertipu, merasa bahwa dia sudah melakukan sesuatu tetap dalam keadaan dia nah, Bukan dia artinya pesimis. Bukan dia pesimis, tapi dia nah, berharap sambil mendekat. Karena orang beriman yang takut kepada Allah itu tentu dia semakin dekat kepada Allah. Bukan semakin dia jauh. Ketika dia juga melakukan amalan-amalan taat itu, dia tidak semakin merasa senang dengan ibadah tersebut dalam artian merasa nah, sudah membuat sesuatu untuk Allah dan Allah pasti akan meng... nah, tapi harapannya itu ada takutnya juga juga ada Qala ketika dia melihat wa'in dan ni'an ya, Ketika dia merasakan nikmat wal yasar dan kemudahan-kemudahan, yarjullaha dawamaha. Dia mengharapkan Allah ke keabadiannya, kelestarian nikmat-nikmat tersebut. Nikmat yang paling utama, nikmatul amal, nikmatul iman. Nikmatnya takut kepada Allah, nikmatnya takut kepada Allah. Nah, ini yang harus di dia selalu minta kepada kepada Nikmat hidayah di atas jalan tetap diberi taufik oleh Allah di atas berada di atas jalan yang lurus ini nikmat yang tiada taranya. Nikmat yang tiada taranya. Makanya kita minta kepada Allah nas'alullaha na'iman la yanfad. Nas'alullaha na'iman la yanfad. Kita minta kepada Allah nikmat yang tidak pernah habis. Nikmat yang tidak pernah pupus. Nikmat yang tidak pernah berhenti. Nah, terus dalam keadaan merasakan nikmat. Itu nikmat yang paling bah, paling eh, yang paling berharga. Nikmatul hidayah, hidayah, nikmat taufik. Waziyadah minna, bahkan minta tambahan nikmat hidayah tersebut. Nikmat-nikmat kemudahan-kemudahan tersebut. Wa taufik, li syukriha dan juga taufik kepada Allah untuk mensyukuri Allah atas nikmat nikmat tersebut. Dibimbing oleh Allah untuk kita bisa nah mensyukuri nikmat tersebut. Nah, menggunakan nikmat tersebut sebagai sarana untuk ibadah kepada Allah, semakin taat kepada Allah. Dibimbing oleh Allah untuk kita meyakini bahwa itu memang murni nikmat dari Allah. Dibimbing oleh Allah untuk kita senantiasa memuji Allah atas nikmat nikmat tersebut. Lupa dengan yang lain. Pokoknya ini murni nikmat dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin famin Allah. Sehingga dia bersyukur pada Allah, dapatkan nah, kebaikan dari orang lain, itu dari Allah. Memang dari Allah, dari Allah. Nah, dia pun nggak lupa dengan kebaikan mereka, tapi bukan mereka yang dia puji, bukan mereka yang dia nah ingat Allah. Lihat bagaimana Bunda Aisyah radhiyallahu anha ketika turun surat An-Nur 1 sampai 10 atau 11 nah, ya, yang membersihkan beliau dari tuduhan kaum munafik yang dibaca sampai kiamat. Nah, Umuruman dan Abu Bakar Siddiq kedua orang tua beliau. Begitu orang enam Rasulullah berseri-seri wajahnya, absyiri, gembiralah engkau. Tahu ini berarti ada enam tafri, pelonggaran jalan keluar dari Allah. Umuruman atau enam Abu Bakar berkata kepada Bunda Aisyah, nah, berdirilah ucapkan terima kasih atau apa namanya bersyukur terima kasih kepada nah, Rasulullah SAW. La, aku tidak akan berdiri untuk beliau, tapi kepada Allah aku bersyukur. Ada suaminya sendiri dan Rasulnya. Tapi memang dari dari Allah. Nah. Ya. Allah yang memudahkan orang itu memberikan kebaikan kepada kita. Maka pujilah, pujilah Allah. Nah, jangan lupakan pula kebaikan mereka yang jadi sebab yang Allah jadikan sebab nah, la yashkurillah man la yashkurin Tidak bersyukur pada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Tidak beri diberi taufik. Nah, lupa dia dengan kebaikan orang yang menjadi sebab Allah memberikan nikmat kepada kepada dia. Nah. Qala rahimahullah wa ya wa indana wa yakhsha bi ikhlalihi bi syukri min salbiha. Nah, dia khawatir ketika mungkin dia kurang dalam mensyukuri nikmat tersebut. Dia hanya memuji Allah, meyakini bahwa itu adalah memang nikmat dari Allah, tapi tidak menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah. Khawatir dia untuk dicabut nikmat tersebut. Nah. Kadangnya yang, yang, yang bahaya juga kita waspadai dengan nafsu kita kita memuji Allah, alhamdulillah, tapi kita merasa bahwa ya, kita juga berjasa. Kenapa? Punya andil karena kita sudah berbuat untuk dapatkan yang kita sukai itu. Akhirnya apa? Lupa untuk menggunakan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah. Ini yang kita khawatirkan. Nah, rukun syukur itu kan tiga. Kata beliau rahimahullah, mengakui itu nikmat dari Allah, ya. memuji-muji Allah atas nikmat tersebut, dan menggunakan nikmat itu untuk semakin taat kepada Allah, takarrub kepada Allah. Hilang salah satunya berarti belum bersyukur. Ngaku tahu ini nikmat dari Allah. Allah dipuji, masya Allah, alhamdulillah, binikmatihi tatimu soleh. Tapi tidak pernah dibawa untuk taat kepada Allah. Digunakan untuk maksiat kepada Allah. Itu bukan bersyukur, bersyukur kepada Allah. Lengkap tiga ini. Baru dia dikatakan bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur kata Allah. Qala rahimahullah wa indal makarih wal masaib yarjullaha dafaha wa yantadhiru farja bihilliha. Ketika dia tidak dia ketika dia merasakan perkara yang tidak disukai, kesempitan, kesusahan hidup, musibah. Nah, keluarganya sakit, orang tuanya sakit, kehilangan barang, dirinya juga bahan fisiknya sakit. Nah. dia berharap kepada Allah menghilangkan musibah-musibah tersebut wa yantazirul bihilliha dan menunggu jalan keluar dengan lepasnya musibah-musibah tersebut hilangnya musibah-musibah tersebut wa yarju an yusibahu Allahu 'alaiha dan dia juga mengharapkan pahala dari Allah atas musibah tersebut hina yakumu biwazifati sabr ketika dia yani, menjalankan tugasnya ini berupa kesabaran ya innamas sabru inda sadmatil ula kesabaran itu ketika benturan pertama sabar dia hilang kalau kita lihat seperti yang kisahnya Urwah bin Mas Rabi'an Urwah bin Zubair rahimahullah juga misal Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sedang berada di atas kuda. Diberitakan ayahmu Abbas bin Abdul Muthalib tuwfiya. Turun beliau dari kudanya, salat dua rakaat. Kenapa akan melakukan? Ya, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Salat beliau. <clears throat> Ya, nah. Qala wa yakhsha min ijtima'il musibataini fawatul ajril Dan dia khawatir kalau berkumpul dua musibah. Apa musibah itu? Musibah yang diarami petaka. Kemudian musibah tidak adanya sabar itu tadi. Itu kan musibah juga. Bahkan lebih berat. Hilang pahala yang dia inginkan. Hilang pahala yang diinginkan. Wahas wasul amril makruh idza lam yuwaffaq lil qiyami bis sabril wajib. Dan justru bertambah perkara yang tidak disukai ketika dia tidak diberi taufik untuk menjalankan kesabaran yang wajib. Ya. Nah. Ya. Nah, Inna masabru inda sadmatil ula. Begitu terjadi benturan dia alhamdulillah ala kulli hal. Nah. Ya, tidak cari kambing hitam ketika mungkin dia luka atau sakit, kehilangan. Nah, taufik dari Allah yang seperti itu. Fal mu'min al-muwahhid fi kulli ahwalihi mulazimun lil khawfi war raja'. Seorang mukmin yang bertauhid dalam setiap keadaannya dia selalu berada dalam posisi ini. Apalagi kata para ulama, kita itu berada di antara dua keadaan. Ya, kita kalau dalam keadaan ya dan dikepung oleh musuh-musuh kita. Dalam keadaan nikmat ada yang dengki dengan kenikmatan tersebut. Dalam keadaan musibah ada yang senang dengan musibah tersebut. Bainal khauf wa raja. Harapan untuk artinya takut kalau-kalau nikmat itu di ada yang dengki ya atau dari diri kita sendiri misalnya karena kurang sempurna dalam memenuhi hak Allah kemudian tidak diterima juga antara arroja raja nah harapan untuk diterimanya amalan-amalan kita, persembahan kita, pengabdian kita kepada kepada Allah. Nah, ini seorang muwahhid, Wahada wal wajib wahwan nafi. Ini yang wajib dan ini yang bermanfaat. Tidak yang lain. Falak gelisah, resah, panik. Sampai akhirnya stres. Kalau orang itu misalnya kekhawatiran, kemudian dia tertekan mengingat dosanya masih bermanfaat. Dia datang kepada Allah, istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah. Dia mencela dirinya, dia menyalahkan dirinya, mohon ampun kepada Allah bertekad untuk tidak terjatuh lagi. Nah, itu lebih bermanfaat. Nah, wabihi tahsulu sadah dengan cara inilah, dengan halal seperti inilah akan dia dapatkan bahagia, hatinya lapang. Takut pun misalnya dia misalnya dalam menghadapi sesuatu bukan karena takut masalah itu yang ada yang akan dihadapinya, tapi dia khawatir karena dosanya nanti Allah lepaskan dia. Karena kesalahannya, ya, dosanya belum tobat, belum sempurna tobatnya. karena orang itu di seperti kata mereka para ulama, dia ditimpa musibah-musibah seperti ini atau kekalutan, keresahan dalam hati ini iya, karena ada dosa yang dia lakukan. Kalau dia terpikirkan itu manfaat begitu. Yurja diharapkan akan hilang. Namanya seorang mukmin wahid, mereka para aimah tidak ada yang ditakutkan oleh mereka kecuali akibat-akibat dosa mereka. Khawatir kalau ada dosa yang belum diampuni oleh Allah. Karena dosa itu dia digelincirkan, dikuasakan kepada dia musuhnya, jadi bahan ejekan musuhnya, direndahkan orang yang jahil. Nah. Wa yukhsha 'alal 'abdi min khuluqain radilain dan dikhawatirkan atas orang hamba itu dua akhlak yang tercela ini. Ahaduhuma an yastawliya 'alaihi an yastawliya 'alaihi al-khawfu. Dia dikuasai, didominasi oleh rasa takut hatta yaqnata min rahmatir rahi min rahmatillahi wa rawfih sampai dia putus asa dari rahmat Allah dan pertolongan Allah. Kenapa? Karena gak kenal kepada Allah. Kalau dia kenal Allah itu Rahman, Rahim. Allah itu Rauf, Ghafurul Wadud. Nah. Allah itu Rafiq, Yuhibbur Rifqa. Allah itu Halim. Nah, banyak kalau kita ingat bahwa nama Allah itu Halim. Dia tidak menyegerakan balasan hukuman kepada kita. Kita ini adalah makhluk yang serba salah. Ya, makhluk makhluk bisa serba salah. Kullu bani Adam khata'un. Selalu, sering, banyak salahnya. Kita ini manusia zaluman jahula. Tapi Allah ternyata ghafurun halim. Maha penyayang, maha penyantun. Nah, mau kita bersalah, tidak langsung kita dikenai hukuman. Diberi tempo oleh Allah. Diberi waktu. Diingatkan dengan musibah kecil-kecil. Untuk sadarlah kamu. Nah, sempit pikirannya. Udah dalam urusan dunia gimana kalau ada sesuatu yang menyebabkan itu muncul. Mungkin ada hak Allah ya, yang kita telantarkan. Maka supaya kita kembali. ya Yasauli alaihi al-khawf hatta yaqnata min rahmatillahi wa rafihi. Nah, tapi kadang enam ya. Karena tidak kenal pada Allah, didominasi oleh rasa khauf, takut, takut, takut ingatnya Allah itu syadidul iqab. Nah, syadidul mihal, sari'ul hisab, azizun dhuntiqam. Nah, luar biasa. ya. Nah, akhirnya apa? putus asa dari rahmat Allah. Enggak mungkinlah lihat ya lihat lagi nih dosanya begitu besar, begitu mengerikan, begitu menjijikkan, begitu enggak ingat dia akan kebesaran Allah. Makanya mereka sampai disebutkan itu dari Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan atau yang lain dari Bani Umayyah dia mengatakan ya Allah dosaku besar tapi engkau ampunanmu adalah maha besar engkau maha besar Allah itu adalah akbar Allah itu akbar, maha maha besar. Enggak ada yang lebih besar dari Allah. La yata'azamhu syai'. Tidak ada yang dipandang besar oleh Allah satu pun. Sebesar-besarnya dosa, Allah masih lebih besar. Dosa itu makhluk. Enggak akan mungkin mengalahkan khaliknya. Nah, tinggal kita. Apa yang membuat kita putus asa dari rahmat Allah? Dan membuat orang lain putus asa. Sebesar apapun dosa itu, Allah lebih besar. Allah maha, maha besar. Besarkan harapan untuk mendapatkan ampunan Allah. Jangan mudah putus asa. Nah, ya Allah kalau misalnya rahmatmu hanya untuk orang yang muhsinin. Untuk orang yang berbuat baik. Bagaimana dengan kami yang mujrim? Bagaimana dengan kami yang mujrim? Kalau rahmatmu itu hanya untuk orang yang muhsin saja. Ini keluhan mereka dalam syair, subhanallah. Yakinnya mereka, nah, harapan kepada kalau kita lihat lagi, para ulama mencerca, bahaya mencela hajat bin Yusuf. Nah, tapi subhanallah, disebutkan oleh al fatih bin Hajar dalam tahdib Tahdib, akhir hayatnya, betapa besarnya takutnya kepada Allah. Ya dan berharap ampunan kepada Allah. Sementara Rasulullah menyebutkan tidak akan berkumpul dalam dua apa dalam diri seorang mukmin ya dua perkara ini takut dan raja ini melainkan Allah berikan apa yang dia inginkan. Besar harapan dia untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Ini hajat bin Yusuf. Makanya sampai akhir setelah itu khilaf para ulama ini orang dikafirkan atau nah padahal kata Umar bin Abdul Aziz seandainya seluruh kafilah seluruh kabilah membawa dosa kami cukup dengan hajat bin Yusuf. Gak ada yang bisa ngalahkan. Tapi ternyata beliau hajat bin Yusuf. Nah, disebutkan lagi Sulaiman atau nah, bin Abdul Malik ingin menulis biografi Hajat bin Yusuf, menyebutkan manakibnya. Yang dikatakan bahkan uang sebesar satu dinar pun nggak pernah lolos, nggak pernah dia mengambil tidak korupsi. Nah, dijawab sama Umar bin Abdul Aziz. Ya Amirul Mukminin, ada makhluk Allah, hamba Allah yang artinya dia beliau mencegah jangan dibuat manakibnya Hajar bin Yusuf dengan pujian-pujian seperti ini. Tidak tahu dia kenal dinar, dirham pun nggak pernah dia ambil, sepeser pun nggak pernah. Ya, nah ini jangan, Pak. Ada hamba Allah yang dia tidak tidak tergiur dengan dinar, tapi ratu jutaan bahkan manusia hancur karena dia. Iblis lanatullah alaih. Enggak, kan enggak tergiur dengan dinar, enggak tergiur dengan dirham. Tapi berapa korbannya? Nah, sampai seperti itu. Ya, nah, Nabi, nah, ini yang disebutkan oleh para ulama. Akhir hidupnya Hajjat bin Yusuf seperti itu dalam keadaan dia besar harapan yang terdapatkan ampunan dari Allah. Itu pun juga karena nah, ya ini pelancangnya sampai disebutkan perbandingan ya. Dan apa? Dalam dari sisi ini nah tentang Ibnu Hazm rahimahullah itu lisannya beliau dengan pedangnya Hajat bin Yusuf sama tajamnya. Nah, pedangnya Hajar bin Yusuf tapi adalah terhadap ahli bid bid'ah, khawarij. Nah, tapi cuma kebablasan. Ada orang-orang yang mereka sudah taubat kepada Allah. Nah, berlepas diri dari apa menyesal dari apa yang mereka lakukan, itu tidak peduli Hajar bin Yusuf, tetap di nah, ya. Al Hasan Al Basri, kemudian pergi dicari, mau dibunuh. Sa'id bin Zaid, eh, Sa'id bin Jubair, murid di antara murid-murid Ibn Abbas. Ini termasuk. Beliau sebentar nah, tapi bukan ikut terlibat langsung, mungkin menghasung atau apa. Cuma kemudian beliau sadar dan bertobat sampai ber, melarikan diri ke negeri ke pindah-pindah. Nah, untuk menyelamatkan diri. Tuhan Allah ketangkap juga. Tapi oleh Sa'id bin Jubair beliau berdoa, jangan ada lagi setelahku orang yang mati di tangan hajat. dan setelah itu hajat bin Yusuf meninggal. Qala rahimahullah yang kedua tsani Nah, kalau kita misalnya juga apa punya perasaan seperti ini dengan dosa kita seperti ini merasa putus asa, ingatlah iblis. Iblis yang seperti itu sudah dilaknat oleh Allah masih punya harapan kepada Allah, berani meminta kepada Allah. Anzirni ila yaumil Beri aku tempo ya Allah. Diberi oleh Allah. Ada kata para sebagian ulama, ya, ingat ini. Artinya apa? Jangan putus asa. Iblis pun tidak putus asa. Tapi dia putus asa apa? Dari rahmat Allah. Dan ada di lana dijauhkan oleh Allah. Tapi dia masih minta kepada Allah. apalagi kita. Hamba Allah, Adam. Anak-anak Adam. Nah, yang dimuliakan oleh Allah. Allah ciptakan bapak kita dengan kedua tangannya. Diperintahkan makhluknya mulia sujud kepada Adam, kepada bapak kita. Yang berarti kita terikut dengan dalam kemuliaan. Apa yang membuat kita putus asa? Nah. Qala rahimahullah asani yang kedua an yatajara bihir raja hatta ya'mana makrullah hatta ya'mana makrullah wa uqubatahu famata balaghat bihil hal ila hadha faqad dayya'a wajibal khawfi war raja' alladaini huma min akbari usuli tauhid wa wajibatil iman. Nah, yang kedua dia dihinggapi oleh rasna raja. Artinya didominasi dikuasai pula oleh ar-raja. Sampai akhirnya dia merasa aman terhadap makar Allah. Rencana Allah. Dan merasa aman terhadap hukuman Allah maka apabila ketika ini seseorang itu telah sampai pada keadaan yang seperti ini, berarti dia telah menyia-nyiakan rasa khauf dan raja yang wajib untuk dia miliki. Yang keduanya merupakan landasan tauhid yang paling besar dan kewajiban iman yang paling utama. Khauf dan raja. Walil qanuti min rahmatillahi wal ya'si min rauhihi sababan mahduran. Nah, apa yang kemudian menyebabkan orang itu gampang putus asa dari rahmat Allah, dari pertolongan Allah. Nah, ada dua sebab. Ahaduma an yasrifa an yusrifal abdu ala nafsihi melampaui batas terhadap dirinya. Mengumbar hawa nafsunya, membiarkan nafsunya daya tersia-sia. Wa yatajarra'a 'alal maharim, lancang berani dia melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Fayusirru 'alaiha lalu menjadi dia, dia terus musir tidak pernah berhenti tidak ada ter, terniat dalam hatinya untuk taubat untuk berhenti untuk merasa salah wa yusammimu alal iqama alal ma'siyah bahkan bertekad untuk terus dalam keadaan maksiat wa yaqta'u tam'ahu dia putuskan dia hentikan dia padamkan rasa tamak min rahmatillah pada rahmat Allah li ajli annahu muqimun alal asbab allati tamna'ur rahmah karena dia merasa bahwa dia selalu berada dalam perkara-perkara yang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat apa maasi merasa dirinya bergelimang dengan dosa terus ah nggak mungkin aku dapatkan ampunan ini sudahlah nasib seperti ini sisan nah ini putus ah putus asa nah nah dalam hal apapun tidak boh kalau dalam hal urusan dunia kita tidak putus asa apalagi dalam urusan akhir akhirat. Ekat kita luar biasa untuk menggenggam dunia dengan segala macam cara. Kenapa tidak kepada akhirat? Fala yazalu kadzalik hatta yasira lahu hadza wasfan wa khuluqan laziman wal iyadu billah. Nasallallahu lana wa lakum assalamu alaikum. Akhirnya terus keadaan seperti ini berlangsung berlangsung terus menerus sampai akhirnya menjadi sifat dan perilaku yang melekat jadi sudah sudah sulit untuk diobati. Nah, bisa bisa. Bisa bisa. Kenapa? Siapa yang tahu urusan hati manusia? Keadaan manusia itu Allah maaf Allah adalah Robnya. dia adalah hamba Allah, Allah yang mengatur dia. Nah, yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah keluarkan yang hidup dari yang mati. Allah keluarkan orang-orang mukmin, bahkan ambiyah dari orang-orang tua yang mati hatinya kufur kepada Allah. Sebaliknya Allah keluarkan dari orang yang hidup orang-orang yang mati hatinya dari palang dari kalangan ambia. Nah, ada orang nah, turun mereka yang mati hatinya sebagai orang-orang yang kafir anaknya Nabi Nuh. Nah, Wahada ghayatu ma yuriduhu syaitan. Inilah puncak yang diinginkan oleh syaitan. Minal abdi. Dari kita. Anda putus asa nah, dari rahmat Allah terus digiring. Nah, tahu itu dosa, merasa itu dosa besar dan kemudian lupa. Ingat bahwa Allah nggak ada yang besar di dunia kecuali Allah, kecuali Allah. Wa kabirul Allah itu akbar. Nah, Allah itu maha, be, maha besar, nggak ada yang lebih besar dari Allah. Kita makhluk, dosa itu makhluk. Nggak mungkin bisa ngalahkan ha? Khalik. Nah, Nah, maka jangan putus asa. misalnya apa lagi? Wah dosa ini begitu besar, begitu hebatnya, dahsyatnya, mungkin mengerikan. Nah, ampunan Allah lebih hebatlah lagi. Rahmat Allah lebih hebat lagi. Allah aziz. Allah maha perkasa. Gak ada yang bisa mengalahkan Allah. Apalagi mana makhluknya. Nah, dosa itu bagian dari kita, makhluk. Gak mungkin bisa mengalahkan Allah. Nah, ini yang kita bangkitkan. Yang kita tumbuhkan optimis untuk mendapatkan ampunan dari Allah, rahmat dari Allah. Dan jangan membuat orang lain juga putus asa dari rahmat Allah. Nah, menjadi orang yang tersisi, orang yang terkucil, ya. Nah, wa wasala ila hadzal had lam yurja lahu khair. Kalau sudah sampai pada tingkatan seperti ini, sulit kita mengharapkan kebaikannya. Dia sudah pasti pesimis, sudah enggak ada merasa enggak punya harapan lagi. Nah, kita juga menjadi apa? jadi sebab nah lam yurjalahu khairun illa bi taubatin nasuh wa iqla'un qawi kecuali dengan taubatan nasuha dan betul-betul kuat dia mencabut dan menghentikan yang tertanam dalam dirinya sifat israf ini tadi. Nah, ingatlah hati kita itu tidak sekeras batu. Al-Quran ini juga tidak sekeras, tidak selembut air. Kalau batu itu bisa berlubang dengan tetesan-tetesan air, logikanya apa? Hati kita tentu lebih mudah ditembus oleh ayat-ayat Allah. Teruslah, ya, membaca Al-Quran, tadabur ayat-ayat Allah. Nah, mereka yang menghafal Al-Quran, nah, sudah hafal Al-Quran, walhamdulillah nikmat. Terus diulang-ulangi. Bank minta kepada Allah SWT itu. Al-Quran itu, nah, ya Allah, ij'al al nam, ya, an ya, doa Rasulullah itu an al Qur'an al azim rabi'a qalbi. Pencerah hatiku, wa nur sadri, cahaya dadaku, wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya. Dan supaya dia menghilangkan kegelisahanku, keresahanku, ketakutanku. Itu doa kita kepada Allah. Nah, perbanyak. Nah, wallahu a'lam. Yang kedua yang